melafazkan yang biasa anak-anak kita belajar ilmu tajwid itu tidak fasih walhal ustadz besar batiniyah dibantu oleh ustadz yang lain yang bawahannya muridnya ya subhanallah itu yang telah dikenal sebagai ustaz jadi siapa saja berbicara agama saya mau padahal para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak demikian sebab cukup ha? Alhamdulillah ilmu di sangat besar sekali tidak sembarangan orang berbicara untuk menjelaskan diri Allah Kalau tidak maka tidak bisa dibedakan antara ulama dan yang bukan ulama, antara pelajar dan yang bukan pelajar. Mengamalkan din wajib seluruh manusia. Mengamalkan din. Untuk mengamalkan din maka kita memiliki ilmu. Maka seluruh masyarakat harus berilmu ilmu yang sebatas fardu ain yang Allah wajibkan untuk apa tadi telah saya ulang-ulang berapa kali agar kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah untuk menerapkan tauhidullah karena kita diperintah untuk mentauhidkan Allah menjauhi kesyirikan bagaimana beribadah dan kalau kita seorang pedagang bagaimana kita berjual beli dalam bab muamalat dalam bab hukum apabila kita telah menikah Bagaimana hak hak istri, bagaimana hak suami. Apabila kita akan mengeluarkan zakat, maka tanya kepada ahli ilmu, apa yang harus saya keluarkan? Berapa? Bagaimana macam-macamnya zakat? Apabila kita akan menunaikan ibadah haji, maka pelajari tentang tata cara manasik haji yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wajibkan salat, maka wajib bagi kita mempelajari salat. Syarat sahnya salat adalah wudhu. Wajib bagi kita mempelajari bagaimana cara kita berwudhu. Kalau kita tidak sanggup berwudhu, mungkin karena sakit atau tidak ada air, tayamum sebagai penggantinya. Bagaimana cara bertayamum? Antum tahu bertayamum? Hah? Coba contohkan. تفضل تريد تنبق سنة Sudah? Allah ibarik. Barakallahu fiqh. Dia sudah menunaikan kewajibannya. Mengetahui cara bertayamum. Falillahil hamd. Ya? Antum sudah tahu? Belajar. Yang belum tahu wajib. Sewaktu-waktu antum sakit demam, tidak sanggup mempergunakan air. Berapa banyak orang-orang awam akhirnya tidak mendirikan salat karena nggak bisa wudhu. Tem, Satu kenikmatan tayamum itu. Satu keringanan yang Allah berikan yang sangat besar sekali. kalau debunya banyak kalau tidak maka buka di tadi contohkan tapi jangan digini-giniin kalau gini-giniin kayak air eh, Ini, sini sampai pergelangan selesai atau tangan dulu nah, tangan dulu kemudian baru muka bagaimana berwudu dan seterusnya wanita bagaimana hukum-hukum haid nifas dan lain sebagainya yang ilmu yang dia butuhkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala ini sangat besar dan sangat penting sekali dalam keseharian dia ada ada peribadatan yang yang terkait dengan kesanggupan seperti tadi zakat belum wajib bagi orang-orang umum menuntut tentang ilmu zakat kalau dia tidak memiliki uang ketika dia punya uang maka dia bertanya bagaimana nih saya wajib zakat apa yang harus saya keluarkan dalil syar'i Kalau Allah kalau Rasul maka tanya kepada ahli ilmu Allah berfirman apa fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun tanya kepada ahli ilmu jika kamu tahu tidak tahu dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dua golongan manusia yang berilmu menjelaskan, menyampaikan, menjawab yang tidak berilmu, yang tidak tahu bertanya, belajar. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamu. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Kan dua golongan manusia diwajibkan. Ahlul ilmu menyampaikan, menjelaskan dan seterusnya menyelesaikan masalah-masalah menjawab permasalahan-permasalahan yang kedua yang tidak tahu memulangkan kepada ahli ilmu tanya akan menunaikan ibadah haji apa yang pertama dipersiapkan ilmu karena ilmu sebelum beramal Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya ini di bagian kitab ilmu memberikan bab yang sangat bagus sekali babul ilm qabla al-qaul wal amal bab ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat liqauli liqaulillahi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah Ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah. Fabada'a bil ilmi. Al-Imam Bukhari mengatakan Allah memulai dengan ilmu. Apabila masyarakat seseorang dari masyarakat umum ingin menunaikan ibadah haji, maka yang pertama dia mempelajari manasik. Khudhu manasikakum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. ambillah dariku cara-cara manasik kamu. Bagaimana kamu bermanasik? Menunaikan ibadah haji. Ambil dariku. Pelajari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bertanya kepada ahli sunnah yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Melihat keterangan para ulama. Bagaimana cara menunaikan ibadah haji? Demikian juga dengan umroh. Adapun kewajiban-kewajiban yang yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah maka tidak wajib. Tidak wa tidak wajib dipelajari. Tidak wajib dipelajari. Apabila telah ada sebagian kaum muslimin seperti memandikan, mengafankan mayit. Kata ulama, ini masuk dalam bab fardu kifayah. Jadi tidak terkena kewajiban kepada setiap masing-masing muslim dan muslimah. Adapun mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah, tauhid ibadah, tauhid asma sifat dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan dan bidah merupakan kewajiban yang dituntut kemudian kita menegakkan peribadatan